Başkaları da sebuah bangunan Bu, berarti yang mau ya. asistensi mau asistensi itu baru data-datanya dulu, Bu? Iya. Kalau ukuran kertas bu 그 복사가